Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Dan ini adalah kewajiban setiap muslim. Kita akan memasuki insyaallah taala pembahasan dalil yang terakhir di dalam bab ini bisa dilihat pada kitab tauhid dalil yang ketiga berkata penulis kitab tauhid Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah walahuma an Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu dan juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari peperangan Khaybar peperangan Khaybar itu adalah peperangan yang terjadi pada tahun ketujuh 7 Hijriah melawan orang-orang Yahudi karena mereka melakukan pengkhianatan. Mereka sudah punya perjanjian dengan kaum muslimin, tiba-tiba mereka berkhianat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya memerangi orang-orang Yahudi tersebut. Maka beliau bersabda ketika itu, "La'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu." sungguh benar-benar akan aku berikan bendera kepemimpinan perang besok hari kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya wa yuhibbuhullahu wa rasuluh dan dia juga mencinta, dan dia juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya yaftahillahu ala yadayhi Allah akan memenangkan pertempuran besok hari dengan kepemimpinannya atau melalui kepemimpinannya ini Allah akan memenangkan pertempuran Allah akan menolong kaum muslimin fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha maka ketika itu manusia atau para sahabat menginap di malam tersebut masing-masing berharap akan mendapatkan kehormatan ini yaitu diberikan bendera kepemimpinan perang falamma asbahu ghadaw ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam maka ketika masuk waktu pagi mereka bersegera datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju toha setiap mereka berharap dialah yang akan diserahkan kepemimpinan tersebut faqal maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aina Ali bin Abi Talib. Di mana Ali bin Abi Talib? Faqila huwa yashtaki ainai. Maka dikatakan kepada beliau, dia sedang sakit kedua matanya. Sedang sakit mata. Fa arsalu ilaihi fa utiya bihi. Maka mereka mengirim orang kepadanya untuk mendatangkannya. Fabasaka fi ainai wa da'alahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah kedua matanya dan mendoakannya. Fabara'a kalam yakun bihi wajah. Maka seketika itu juga dia sembuh seakan-akan tidak ada sakit sebelumnya. Tidak ada penyakit sebelumnya. Fa'atahu royah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan kepadanya bendera kepemimpinan perang tersebut. Waqal dan beliau berpesan kepadanya, unfud ala rislik." hatta tanzila bisahatihim majulah secara perlahan sampai engkau tiba di benteng mereka summa du'uhum ilal islam kemudian ajak mereka masuk Islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi dan kabarkan kepada mereka apa yang diwajibkan atas mereka yang merupakan hak Allah yang harus mereka tunaikan wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am karena sesungguhnya demi Allah apabila Allah memberikan hidayah kepada seseorang dengan sebab engkau maka itu lebih baik bagimu daripada onta merah hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim baik jemaah sekalian inilah dalil yang terakhir di dalam bab ini yaitu bab tentang kewajiban berdakwah, kewajiban menyampaikan Islam, kewajiban mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan perbuatan syirik. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Besok akan aku serahkan kepemimpinan perang terhadap orang yang mencintai Allah dan Rasulnya Maka para ulama menjelaskan Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita di antara sifat Allah yang maha mulia yaitu sifat mencintai dan dicintai. Orang tersebut cinta kepada Allah dan Rasulnya wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Allah dan Rasulnya juga cinta kepadanya. Jadi Allah di antara sifat-sifat Allah yang maha mulia adalah yang maha mencintai. Tetapi tentunya berbeda antara sifat Allah mencintai dan sifat manusia mencintai. Walaupun namanya sama, yaitu sifat mencintai, namun tentu hakikatnya berbeda. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, لَيْسَ كَمِثْلِهِ syai'un wa samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan beliau itu adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya Sebaliknya Allah dan Rasulnya juga cinta kepadanya. Ya. Dan di dalam banyak hadis kita sering menemukan keutamaan para sahabat. Makanya di dalam kitab-kitab hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi itu kita dapati bab-bab khusus yang menjelaskan tentang fadailus sahabah, keutamaan para sahabat. Iya. Dan kesimpulannya kalau kita baca keutamaan para sahabat maka sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling mulia adalah Abu Bakar. Kemudian setelah Abu Bakar Umar. Setelah Umar Uthman, setelah Uthman baru Ali bin Abi Thalib. Radhiyallahu anhum ajmain. Semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Iya. Maka ini menunjukkan kepada kita keutamaan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum dan dalam hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan Ali bin Abi Thalib secara khusus. Oleh karena itu jamaah sekalian di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah mencintai para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dilarang menjelek-jelekkan para sahabat. Walaupun mungkin kadang kita baca dalam sejarah ada seorang sahabat atau dua sahabat melakukan satu perbuatan yang salah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita untuk menjelek-jelekkan para sahabat. Sebagaimana sabda beliau, "La tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, fa inna ahadakum law anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu." Janganlah kalian mencaci sahabatku. Janganlah kalian mencaci sahabatku. Karena sesungguhnya seorang dari kalian apabila berinfak emas sebanyak seperti gunung Uhud tidak akan menyamai yang diinfakkan oleh sahabat meskipun hanya satu mut atau separuhnya. Jadi ini menunjukkan keutamaan para sahabat Andaikan kita bersedekah emas sebesar gunung Uhud, tidak akan menyamai segenggam emas yang diinfakkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi jamaah sekalian, mencintai para sahabat tidak boleh dengan cara berlebih-lebihan. Karena ada satu golongan yang dikenal dengan golongan Syiah mereka mengklaim cinta Ali bin Abi Thalib dan anak keturunannya namun dengan cara yang melampaui batas. Makanya ulama Islam seluruhnya sepakat tidak ada perbedaan pendapat. Ini termasuk golongan yang sesat. Ya. Ulama Islam dari masa sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in termasuk imam yang empat. Ya termasuk imam yang empat Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad seluruh ulama empat mazhab ini sepakat yang namanya Syiah itu golongan sesat bahkan Imam Malik sampai mengkafirkan mereka kenapa jemaah sekalian karena diantara mereka itu sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib jadi bukan sekedar mencintai begitu saja sampai menuhankan beliau ya jadi mereka cinta kepada Ali bin Abi Thalib dan sebagian sahabat yang lain namun dengan cara melampaui batas. Ya. Dan pada saat yang sama mereka membenci para sahabat yang lain. Bahkan mereka membenci istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu, mereka juga mengkafirkan para sahabat Nabi Muhammad SAW yang lainnya. Adapun ahlu sunnah wal jamaah mencintai seluruh sahabat, mencintai seluruh sahabat, namun tidak dengan cara berlebih-lebihan. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib di mana Rasulullah SAW telah mengatakan beliau adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya demikian pula sebaliknya Allah dan Rasulnya pun cinta kepadanya. Baik. Jadi kita harus mencintai para sahabat termasuk Ali bin Abi Thalib namun tidak dengan cara melampaui batas, berlebih-lebihan. Kemudian jemaah sekalian, hadis ini juga menunjukkan kepada kita cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah ibadah yang sangat agung. Tapi insya Allah nanti akan datang bab secara khusus yang akan membahas ini. Tetapi jemaah sekalian, yang lebih penting daripada itu adalah Apakah Allah cinta kepada kita? Jangan-jangan kita cinta kepada Allah tetapi Allah tidak cinta kepada kita. Itu tidak otomatis. Ya, belum tentu orang itu cinta kepada Allah lalu Allah cinta kepadanya. Ada syarat yang harus kita penuhi untuk mendapatkan cinta Allah. Di antaranya adalah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Kul in kuntum Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbukumullah, baru kemudian Allah akan mencintai kalian. Jadi enggak otomatis kita cinta kepada Allah lalu Allah cinta kepada kita tidak harus menempuh sebab-sebab yang akan mendatangkan cinta Allah kepada kita. Pelajaran lainnya jemaah sekalian yang bisa kita petik dari hadis ini, hadis ini menunjukkan kepada kita tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana tanda itu jemaah sekalian? Ada beberapa. Yang pertama, Allah memberitahukan kepadanya perkara gaib, yaitu sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, besok aku akan berikan bendera ini kepada orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan Allah serta Rasulnya juga cinta kepadanya. Allah akan memenangkan pertempuran ini dengan kepemimpinannya. Jadi sudah dipastikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam besok kita pasti menang. Dan itu termasuk perkara gaib yang akan terjadi beberapa detik ke depan itu termasuk perkara gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dan Allah menegaskan dalam Al-Qur'an, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin." Allah yang Maha mengetahui perkara gaib. Allah tidak menampakkan perkara gaib tersebut kepada seorang pun kecuali yang Allah ridhoi dari kalangan para rasul. Iya. Maka menunjukkan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar seorang utusan Allah sehingga beliau mengetahui apa yang akan terjadi besok karena Allah memberitahukan. Bukan karena beliau punya satu kemampuan khusus tidak. Sama sekali tidak. Beliau manusia biasa seperti kita juga, beliau tidak akan mengetahui perkara gaib kecuali yang telah Allah beritahukan. Makanya ketika malaikat Jibril datang dan berkata kepada beliau, "Fa akhbirni anis saah." kabarkan kepadaku tentang kapan hari kiamat maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya artinya mas sekalian sama-sama tidak tahu malaikat Jibril malaikat yang paling mulia dan Nabi Muhammad nabi yang paling mulia sallallahu alaihi wasallam sama-sama tidak tahu kapan terjadinya kiamat mereka nggak tahu perkara gaib hanya Allah yang mengetahui perkara gaib. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin tahu kecuali Allah beritahukan kepadanya. Dan subhanallah eh, peperangan Khaybar di dalam sejarah Islam dimenangkan oleh kaum muslimin persis seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, beliau meludah ke mata Ali bin Abi Thalib, kemudian beliau doakan seketika itu juga sembuh karena Ali bin Abi Thalib yang terpilih sebagai pemimpin sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya seketika itu juga sembuh. Ini juga menunjukkan tanda-tanda kenabian. Baik. Kemudian jamaah sekalian, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian, para sahabat pun berharap semoga saya yang terpilih jadi pemimpin besok. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sempat berkata, ma uhibbul imarah illa yawma idzin. Saya tidak pernah suka jadi pemimpin kecuali pada hari itu. Ya. Umar bin Khattab yang kemudian dikenal sebagai pemimpin besar selama kurang lebih 10 tahun memimpin kaum muslimin di bawah kepemimpinannya tunduk dua kekuatan besar dunia di masa itu ya dunia di masa itu hanya terbagi dua. Kalau bukan masuk wilayah Persia, masuk wilayah Romawi. Ya. Tetapi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini dua superpower di masa itu bisa ditundukkan, jatuh, bertekuk lutut di bawah kekuasaan kaum muslimin. Tapi Umar tidak pernah menginginkan untuk jadi seorang pemimpin. Kalau bukan karena Abu Bakar sudah berwasiat sebelum mati yang akan menjadi pemimpin setelahku adalah Umar bin Khattab. Kemudian para sahabat sepakat, beliau memang yang paling pantas. Beliau tidak pernah berangan-angan menjadi seorang pemimpin kecuali di hari itu. Kenapa jemaah sekalian? Beliau ingin jadi pemimpin di hari itu karena Rasulullah SAW sudah mengatakan sebelumnya, orang itu cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya pun cinta kepadanya dan pasti menang. Makanya para sahabat berharap, termasuk Umar bin Khattab, sangat berharap dialah yang menjadi pemimpin. Hanya pada hari itu. Kenapa hanya pada hari itu jamaah sekalian? Karena sahabat memahami menjadi pemimpin itu berat. Mereka tidak suka berharap-harap dan berambisi bahkan mengejar kepemimpinan. Sebab dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan la tas'alil imarah. Janganlah sekali-kali kamu meminta jabatan. Jangan sekali-kali kamu minta jabatan. Fa innaka in utitaha min mas'in an mas'alatin wukilta ilaiha. Karena kamu kalau dapat jabatan dengan cara meminta, kamu akan dibiarkan. Maksudnya Allah tidak akan menolongmu. Wa in utitaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha tapi kalau kamu dapat jabatan tanpa meminta-minta, maka Allah akan menolongmu. Makanya jamaah sekalian di dalam Islam, di dalam syariat Islam tidak dibenarkan seseorang itu meminta-minta jabatan, apalagi berambisi, apalagi mengemis, bukan hanya meminta-minta, mengemis jabatan. Ya, mengemis kepada rakyat, minta dipilih sebagai seorang pejabat. Padahal di hari kiamat jabatan itu adalah penyesalan Hati-hati jamaah sekalian, kalau ingin jadi pejabat, berpikir dulu, sholat istikharah dulu, berpikir seribu kali. Karena jabatan itu adalah penyesalan di hari kiamat. Sebagaimana kata Nabi saw, Alaihi Wasallam, Innakum satahrisuna alal imamah, wasatakunu nadamah yawmal kiamah. Sungguh, kalian akan sangat tamak kepada kepemimpinan. Padahal itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Ya, Hanya karena Nabi saw mengatakan besok dia pasti sukses, pasti berhasil sehingga Umar pun berangan-angan untuk menjadi pemimpin besok hari. Maka apa yang terjadi jemaah sekalian? Setelah masuk waktu pagi, para sahabat bersegera mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masing-masing berharap dialah yang diangkat menjadi pemimpin. Makanya hadis ini menunjukkan kepada kita semangat para sahabat untuk berjihad di jalan Allah dan semangat para sahabat untuk meraih kebaikan. Ketika masuk pagi, mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masing-masing berharap dialah yang diangkat menjadi pemimpin. Baik. Kemudian jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah menanyakan orang yang enggak hadir. Jadi sahabat sudah datang masing-masing berharap dialah yang dipilih jadi pemimpin tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah menanyakan orang yang enggak datang. Kata beliau, "Mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu?" Lalu para sahabat mengatakan, "Beliau sedang sakit." Pada akhirnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan Ali diutuslah beberapa orang sahabat untuk menjemputnya sebab sakit matanya. Enggak mungkin dia bisa berjalan sendiri dan lebih tidak mungkin lagi untuk memimpin peperangan. Orang lagi sakit mata, bagaimana mungkin bisa ikut berperang? Ya. Tetapi karena memang dia yang diinginkan beliau dijemput lalu diperhadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah kedua matanya lalu mendoakannya seketika itu juga sembuh seakan-akan beliau tidak pernah sakit sebelumnya. Nah, di sini jemaah sekalian ada pelajaran yang sangat ber, yang sangat besar sekali yang bisa kita petik. Dijelaskan para ulama, ini menunjukkan kepada kita kewajiban beriman terhadap takdir Allah. Dan bahwasannya takdir Allah itu tidak tunduk pada kehendak kita. Allah menakdirkan sesuai dengan kehendaknya. Ya. Karena mereka sudah berharap masing-masing berharap mendapatkan kemuliaan ini untuk dijadikan sebagai komandan perang yang tidak berharap karena lagi sakit justru dia yang mendapatkan. Iya. Jadi itulah takdir Allah Subhanahu wa taala tidak mengikuti kehendak kita melainkan Allah menakdirkan sesuai dengan kehendaknya. Baik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan bendera kepemimpinan perang tersebut kepada Ali bin Abi Thalib. Lalu beliau berpesan memberikan wasiat. Jamaah sekalian, hadis ini sekaligus menjelaskan kepada kita salah satu adab berjihad dan keutamaan jihad. Jihad itu adalah ibadah. Ibadahnya orang-orang yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Tetapi jamaah sekalian, jihad itu ada aturannya. Ada aturannya. Makanya dalam kitab-kitab fikih mesti ada kitabul jihad. Dan dalam kitabul jihad itu ada banyak bab. Ada banyak sekali bab. Tapi sayang sekali orang-orang yang katanya melakukan jihad padahal hakikatnya yang mereka lakukan itu adalah aksi teror, bukan jihad. Mereka tidak pernah mempelajari bagaimana seharusnya cara berjihad di dalam Islam. Ya, Kalau mereka buka kitab fikih atau buka buku hadis yang setiap buku hadis mesti ada pembicaraan tentang jihad. Kitab jihad. Dan dalam kitab jihad itu ada banyak bab. Yang mereka baca cuma satu bab saja, keutamaan mati syahid. Iya. Itu saja yang mereka baca. Yang lain itu hukum-hukumnya mereka tidak pelajari. Padahal jamaah sekalian, ibadah itu tidak akan diterima Allah kecuali memenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini menunjukkan kepada kita jihad merupakan ibadah yang sangat agung. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mengepung benteng Khaybar ini sampai satu bulan lamanya. Coba jemaah sekalian. Satu bulan lamanya berjihad sampai bisa mengalahkan orang-orang Yahudi Khaybar. Khaybar ketika itu adalah benteng yang besar dan mereka punya kekuatan senjata yang luar biasa. Satu bulan baru bisa ditaklukkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ini menunjukkan jihad ibadah yang agung, tetapi ada aturannya. Ada aturannya. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan aksi-aksi teror lalu mereka namakan itu jihad. Nah, jemaah sekalian, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita di antara aturan Islam. Coba kita perhatikan jemaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan terlebih dahulu kepada pasukan sebelum berangkat. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, beliau memberikan wejangan kepada para sahabat untuk melakukan satu dari tiga hal. Yang pertama, ajak mereka masuk Islam. Yang kedua, kalau mereka tidak mau masuk Islam, maka mereka menjadi kafir zimmi. Kafir zimmi itu adalah orang kafir yang tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin dan kaum muslimin akan melindunginya. Itu pun maksudnya adalah supaya selama itu dia didakwahi. Kemudian yang ketiga, kalau mereka tidak mau, pilihan yang pertama dan kedua baru diperangi. Ya, nggak seperti yang dilakukan oleh teroris. Ketemu orang kafir langsung dia lempar bom begitu saja. Ya, tidak ada usaha mengajak mereka masuk Islam. Padahal yang seharusnya mengajak mereka masuk surga bukan mengirim mereka ke neraka. Ya, Nah, demikian pula dalam hadis ini. Rasulullah SAW berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, majulah kamu secara perlahan sampai engkau tiba di benteng mereka. Kemudian apa yang kamu lakukan pertama kali? summa du'uhum ilal Islam. Ajak mereka masuk Islam. Inilah jamaah sekalian yang dimaksud dengan Islam rahmatan lil alamin. Yaitu kita mengajak seluruh makhluk untuk masuk Islam supaya dia mendapatkan rahmat Allah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ini yang dimaksud. Bukan kita ketemu orang kafir dan kita bunuh begitu saja tidak. Padahal orang kafir di sini orang Yahudi yang telah melakukan pengkhianatan. Ya, telah melakukan pengkhianatan yang seharusnya dihukum berat. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung memerangi mereka, melainkan mengajak mereka masuk Islam terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya mereka selamat. Supaya mereka masuk surga supaya mereka mendapatkan kebahagiaan yang sejati di dunia ini maupun di akhirat kelak. Itulah jamaah sekalian tujuan jihad yang sangat mulia. Ya, bukan membunuh orang, bukan membunuh orang tujuan jihad, bukan. Tujuannya supaya mereka selamat terlebih dahulu. Kalau mereka pun tidak mau masuk Islam, nggak langsung dibunuh. Ditaw masih ada pilihan yang kedua. Kamu hidup di bawah kekuasaan Islam agar kamu melihat keadilan Islam tujuannya agar kamu masuk Islam. Itu maksudnya. Makanya jamaah sekalian, ketika para sahabat menaklukkan daerah-daerah Romawi, daerah-daerah Nasrani dahulu, kemudian banyak di antara mereka yang belum mau masuk Islam. Para sahabat biarkan, tidak dipaksa. Tidak dipaksa. Tetapi jamaah sekalian, mereka hidup di dalam di bawah kekuasaan Islam dalam keadaan damai dan mereka senang sekali sampai-sampai ketika orang Romawi ingin menyerang lagi, mereka malah tidak mau. Mereka tidak mau lagi mengikuti uh, kerajaan Romawi ketika itu. Padahal mereka satu agama, mereka lebih senang hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin. Itu yang terjadi pada orang-orang Nasrani di masa para sahabat. Mereka malah senang hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajak mereka masuk Islam. Nah, disinilah jemaah sekalian menunjukkan kepada kita keutamaan berdakwah. Inilah tugas Nabi dan para sahabat, tugas orang-orang yang paling mulia, mengajak manusia masuk Islam, mengajarkan tauhid. Setelah dia masuk Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajarkan kepadanya apa yang Allah wajibkan atasnya yang merupakan hak Allah yang harus ditunaikan seperti solat, puasa, zakat dan lain-lain. Itu setelah dia masuk Islam, setelah mentauhidkan Allah. Ajarkan kepadanya kewajiban-kewajiban yang lain yang harus dia amalkan. Lalu bagian yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita keutamaan yang sangat besar. Andai ada orang yang masuk Islam dikarenakan usaha kita untuk mendakwahinya. Apa keutamaannya jemaah sekalian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallahi la an allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Sungguh demi Allah, andaikan Allah memberikan hidayah kepada satu orang disebabkan dakwah yang kamu serukan itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Apa maksudnya onta merah ini jemaah sekalian? Maksudnya adalah kenikmatan dunia yang paling berharga. Sebab onta merah di masa itu orang-orang Arab sangat apa namanya suka sekali. Sampai-sampai mereka nggak mau jual, mau ditawarkan uang sebanyak apapun mereka nggak akan nggak akan jual kalau mereka punya onta merah di masa itu. Artinya ini adalah permisalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dijelaskan Imam Nawawi rahimahullah bahwa maksud beliau andai seseorang mendapatkan hidayah disebabkan usaha kita berdakwah itu lebih baik bagi kita daripada memiliki seluruh kenikmatan dunia dunia dan seluruh isinya ya daripada kita punya uang satu triliun itu lebih baik kita menjadi sebab orang itu mendapatkan hidayah karena jemaah sekalian seluruh amal ibadah lebih baik dari semua kenikmatan dunia. Nikmat itu kan ada dua. Nikmat ibadah dan nikmat dunia. Ya, jangan kita lupakan jamaah sekalian. Allah berikan kepada kita dua nikmat. Nikmat ibadah dan nikmat duniawi. Yaitu nikmat akhirat dan nikmat dunia. Yang lebih indah, yang lebih besar adalah nikmat ibadah yang Allah anugerahkan kepada kita. Sebagaimana kita pernah mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al fajar khairun minad dunia wa ma fiha." Salat sunnah dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya. Itu salat sunnah jamaah sekalian. Belum lagi salat wajibnya kalau begitu. Salat wajib lebih afdal daripada salat sunnah. Salat sunnah dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada seluruh nikmat dunia. Jadi jemaah sekalian, dari semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka nikmat ibadah itulah yang terbesar yang lebih harus kita syukuri. Kalau kita mensyukuri nikmat kesehatan, kita mensyukuri nikmat keluarga, kita mensyukuri nikmat harta, kita harus lebih bersyukur dengan nikmat ibadah nikmat Allah menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk melakukan solat lima waktu, kemampuan untuk beramal soleh. Ya, ini nikmat terbesar yang perlu kita syukuri. Baik, jemaah sekalian, hadis yang mulia ini kesimpulannya adalah menunjukkan kepada kita keutamaan ibadah, berdakwah, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah menyembah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk beramal soleh termasuk berdakwah mengajarkan agama Islam yang mulia ini.